سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Apa yang di langit dan apa yang di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lahu Miliknyalah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah saja segala urusan dikembalikan. Yulijul fin nahari wa nahara wa huwa alimun sudur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan dia Maha mengetahui segala isi hati. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah di jalan Allah, sebagian dari harta yang dia menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bagi mereka pahala yang besar. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan dia telah mengambil janji setiamu, jika kamu orang-orang yang beriman. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada Muhammad hambanya, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya.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 Padahal milik Allah, semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang berinfak di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah penaklukan Mekah. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat untuknya, dan baginya pahala yang mulia. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Yaitu pada hari ketika engkau melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب Demikian juga pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu. Kepada orang-orang munafik dikatakan, Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Maka di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya hanya ada azab. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور Orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman. Bukankah kami dahulu bersama kamu, Orang-orang yang beriman menjawab, Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah. Dan setan penipu datang memperdayakan kamu tentang Allah. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang yang kafir. Tempat kembalimu adalah neraka. Itulah tempat berlindungmu. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh, kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, agar kamu mengerti. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasan bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu adalah orang-orang yang tulus hati pencinta kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan, yang tanam-tanamannya membuat kagum para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia, tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, Maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi, yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak juga di antara mereka yang fasik. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka Dan kami susulkan Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka mengada-adakan kerahiban, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridoan Allah. Tetapi mereka tidak memelihara kerahiban mereka dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatih يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ۖ Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepada kamu, dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta dia mengampuni kamu, dan Allah maha pengampun, maha penyayang. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Wallahu fadlil Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar.